Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatifillah, barakallahu fikum. Selesai pembahasan kita dari isim-isim. Alhamdulillah, dan kita sekarang masuk pada pembahasan fi'il-fi'il. Yaitu halaman 17. Fil af'al, yaitu bab yang membahas tentang fi'il-fi'il. Al-fi'alu fi'il atau kata kerja terbagi menjadi tiga yaitu al-fi'lul madhi yaitu fi'il madhi al-fi'lul mudhari yaitu fi'il mudhari fi'lul amr yang ketiga adalah fi'il amr demikian rinciannya satu persatu yang pertama al-fi'lul madhi al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi Fil madhi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Jadi, pada kata kerja ini, peristiwa atau kejadiannya telah berlalu. Telah terjadi. Misalnya contohnya, kataba, telah menulis. Fataha telah membuka, qara'a telah menulis, telah membaca, jalasa telah duduk, syariba telah minum. Kemudian al-fi'lul madhi, fil madhi terbagi menjadi dua yaitu ma'lum dan majhul. Ma'lum adalah kata kerja yang aktif. Majhul adalah kata kerja pasif. Contoh kata kerja yang ma'lum atau aktif adalah kataba, telah menulis. Fataha telah membuka, sa'ala telah bertanya, syariba telah minum, qara'a telah membaca, fahima telah memahami, dharaba telah memukul, qatala telah membunuh, nadhara telah melihat, nasoro telah menolong, qatafa telah memetik, walako telah menutup. Ini contoh-contohnya. Kemudian majhul atau kata kerja pasif, contohnya kutiba, ditulis, futiha, dibuka, suila, ditanya, syuri, syuriba, diminum, uria, dibaca, fuhima, difahami, duriba, dibukul, kutila, diperangi, nuhiro, dilihat, nusiro, ditolong, kutifa, dipetik, guliko, ditutup. Ini Eh, terkait dengan fi'il madhi yang maklum maupun yang majhul, yaitu aktif dan pasif. Kemudian berikutnya halaman 18, halaman 18 dari kitab Al-Muyassar. Tasriful fi'lil madhi, yaitu tasrifan dari fi'il madhi. Pemalingan kata-kata dari fi'il madhi. yaitu kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabana. Ini adalah tasrifan dari fi'il madhi. Demikian penjelasannya. Diperhatikan. Jadi, pada kolom pertama atas, kataba, kataba, katabu. Ini adalah bentuk muzakkar bentuk mudakar atau laki-laki yaitu untuk orang ketiga yaitu orangnya tidak hadir. Kataba ini adalah untuk orang ketiga orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Kataba orang ketiga ganda. Katabu orang ketiga jamak. Cara mengartikan kataba satu atau dia laki-laki telah menulis. Dia satu orang laki-laki telah menulis. Kataba dua orang laki-laki telah menulis. Katabu mereka para lelaki telah menulis. Demikian cara mengartikan. Kemudian katabat, katabata, katabana. Ini adalah bentuk muannas atau perempuan. Katabat ini adalah bentuk orang ketiga tunggal untuk wanita. Kata untuk dua, kata untuk jamak. Kemudian kolom kedua yaitu mukhotob. Mukhotob yaitu orang kedua, lawan bicara kita. Kata bata ini untuk mudakar. Ya, mudakar yaitu orang kedua, orang kedua tunggal. Jadi yang kita ajak bicara adalah satu orang. Satu orang lelaki. Kata betuma adalah untuk mukhotob atau orang kedua yang bentuknya dua. Jadi lawan bicara kita adalah dua orang. Kata betuma. Kata betum adalah untuk orang kedua yang bentuknya jamak. Jadi lawan bicara kita adalah jamak lebih dari dua. Cara mengartikan adalah kata bata. Engkau telah menulis. Engkau telah menulis. Yaitu satu orang. Engkau telah menulis. Kata betuma kalian berdua telah menulis. Kata betum kalian telah menulis. Demikian cara mengartikan. Kemudian Kata berarti kata betuma, kata betunna ini adalah yaitu bentuk untuk mu'annas atau untuk wanita. Penggunaannya sama dengan lelaki. Kemudian yang berikutnya adalah kolom ketiga, kata batu, kata bana. Ini adalah untuk mutakalim, orang pertama, yaitu si pembicara. Si pembicara yaitu bisa bentuknya mudakar maupun muanas Kata batu, aku telah menulis, baik laki-laki maupun perempuan. Kata bena kami telah menulis, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian yang bisa Ana sampaikan kali ini. Mudah-mudahan difahami